بسم الله قال رحمه الله تعالى والفقه لغة الفهم اصطلاحا العلم بالأحكام الشرع العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية وهذا بيانه قولهم العلم هو مراتب التصديقات وهي أربعة العلم والظن والشك والوهم فالعلم حكم جازم لا يقبل التغير والظن الطرف الراجح من التردد بين أمرين والوهم الطرف المرجوح من التردد بين أمرين والشك ما استوى طرفاه ويقابل العلم الجهل وهو انتفاء العلم بالمقصود بالمقصود والسهو والسهو الغفلة عن المعلوم والمراد بالعلم في حد الفقه الظن لأن الفقه لظنية أدلته ظني وإنما عبروا عنه بالعلم هنا لأنه ظن المجتهد الذي لقوته صار قريبا من العلم ولأن ذلك الظن كالعلم في وجوب العمل به بارك الله فيك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Kita lanjutkan membaca kitab Al-Imla ala Syarh Al-Mahalli uh, eh, ala Syarh Al-Mahalli Al-Muraqat. Halaman 7. Qala Allah wal fiqhu dan kata al-fiqh sebelumnya sudah diterangkan kata usulnya hmm. sekarang kata al-fiqh lugatan ya maknanya menurut bahasa fikih itu adalah al-fahm. Yes? Nah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafhamu qawli. Nah. Wastilahan Sedangkan makna fikih menurut istilah maksudnya istilah ulama fuqaha apa itu fikih dalam istilahnya ahli fikih fikih itu menurut mereka adalah al ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah ilmu tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah al muktasabu nah, dia dirofa di sini ini naat untuk al -il, al Ilmu ini muktasab. Artinya diperoleh, dihasilkan. Dari mana? Min adil latihat tafsiliyah. Dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci. Permasalah. Masalah dalil, masalah dalil, masalah dalil. Nah, itulah fikihnya. Paham? Ada masalah ada dalil apa hukumnya masalah dalil apa hukumnya atau masalah hukum ini dalilnya masalah hukum ini dalilnya Das, nah, itu namanya fikih ilmu tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah yang dihasilkan diperoleh dari dalil-dalilnya yang bersifat tafsiliyah nanti akan diterangkan satu persatu makna istilah ini. Qala wafakallah hadza bayan. Ini adalah penjelasannya. Mulai dari kata al-ilm. Fikih itu adalah ilm. Huwa maratibut tasdiqat. Maksudnya huwa min maratibut tasdiqat gitu ya. Ilmu itu adalah bagian dari maratib tingkatan-tingkatan dalam tasdiqat. Jadi kalau <clears throat> ini sebetulnya ilmu mantik lagi nih. <laughs> Jadi ilmu mantik itu oleh mereka dibagi dua. Ada tasawur, ada tasdik. Nah, tasdik itu ada empat maratib. Wahiyar ba'ah. Yang paling atas adalah al-ilm di bawahnya adalah Avan, di bawahnya adalah asyak, di bawahnya adalah Alwah. Nah, apa itu ilmu? Fal ilmu ilmu itu adalah hukmun jazimun la yaqbalu taghayyur. Hukum yang jazim. Jazim itu artinya apa? Pasti. Yang tidak menerima taghayyur perubahan. Kamu menghukumi sesuatu dengan pas pasti dan tidak mau merubah kesimpulanmu. Paham? Pasti begitu. Ya. Apa enggak mau berubah? Enggak, pasti begitu. Nah, itu namanya apa? Ilmu. Hukum yang jazim yang tidak menerima taghayyur. Nah, bagaimana dia tidak menerima taghayyur, tidak menerima perubahan diterangkan di hasiah nomor satu di situ kamu harus fokus dia layak baru taghayyur itu bi ankana limujibin karena mujib mujib itu apa mujib itu ai sababin yaqtadihi limujib ai li sababin yaqtadhihi karena ada sebab yang menuntutnya untuk tidak berubah. Jadi tidak berubahnya itu karena ada se sebab ada alasan yang disampaikan. Kenapa kamu tidak mau merubah? Hmm. ada alasan yang menuntut untuk tidak berubah. Ah, mujib ini bisa berupa apa? min hisin bisa berupa his his itu apa indra walau batinan walaupun secara batin nah, ini ada faedah lagi hisun itu jamaknya hawas ya indra indra itu ada dua ada al hawas zahirah indra yang zahirah itu lima apa itu السمع والبصر والشم والذوق واللمس pendengaran penglihatan penciuman rasa dan raba dengan kulitnya nah, itu namanya al hawasul zahirah indra yang zahir wal hawasul Batin, <clears throat> al hawasul Batin, indera yang batin itu juga khamsa ada lima <laughs> yaitu yang pertama adalah al hisul mushtarak yang kedua al khayal yang ketiga al waham yang keempat al hafizah yang kelima al-mutakhayyilah. Nah, mereka mengatakan semuanya ada di otak. Indra yang batin. Lima di otak. Hmm. Al-hawasul mushtarak. Kemudian al-khayal. Kemudian al-wahm. Kemudian al hafidah Kemudian al mutahayilah. Fungsinya apa saja? kalau al-hawasul mushtarak apa al-hisul mushtarak katanya dia menangkap surah paham menangkap gambaran kalau otakmu itu menangkap gambaran sesuatu ya. misalnya batu ya apa yang tergambar di otakmu batu Ah, itu gambaran batu itu itu namanya al hisul mushtarak. Nah, kalau yang kedua al-khayal itu menyimpan gambaran tadi. <laughs> Habis ditangkap terus disimpan, diingat. Nah, kalau yang ketiga al waham itu menangkap makna dari surah tadi menangkap makna batu itu maknanya apa benda mati berat keras. ya begitu ya dia tangkap makna batu itu begini begini ah yang keempat al hafidhah itu menyimpan makna tadi tadi sudah menyimpan menangkap oh menangkap menangkap merespon habis merespon oh, menyim menyimpan disimpan yang terakhir al mutakhayyilah itu merangkai gambaran serta mak makna gambaran serta makna itu nanti bilang dirangkai nah, menghasilkan kesimpu kesimpulan kesimpulan kesimpulan nah itu ya, namanya hawas <laughs> baltina cepat ya ah. misalnya kamu lagi naik mobil di depan ada genangan air hmm. di sampingmu ada orang pegang bak berani cepat nggak ngitung dulu ngitung dulu <laughs> air batu Wah. <laughs> ini artinya apa nih kalau kamu kenceng itu orang akan ngelempar batu nah, itu kan geraknya otak itu cok nah, itu namanya al hawas al baut ya sudah kamu ya. kurangi kecepatan nah, nah, nah, ya, jadi kalau kamu nekat ini wis langsung buat lempar batu kamu atau kalau pengalaman ikhwan dulu kalau di jalanan ada bis ugal-ugalan tuh langsung dari depan muka supir tuh kasih uang logam ya, itu supir langsung takut ya. karena dilempar tuh pecah langsung kaca itu iya. di, cuma di ya. ah jadi supir udah nggak berani ngaku ya. Yang dulu. <laughs> Betul. Nah, ah, itu namanya al-hawas al, bab. Ininya satu sebabnya, ini namanya satu mu, mujib yang mengharuskan seseorang menghukumi dengan pasti tidak menerima apa? Taghayyur. Paham? limujib karena ada se sebab yang mengharuskan begitu di antaranya adalah in indranya entah yang zahira atau yang batin ah, mujib yang lain selain indra itu apa au aql au aqlin atau akal paham akal artinya uh, misalnya satu tambah satu dua itu hukum apa itu hukum asal <laughs> ya, akal menurut ak akalnya uh, 100 lebih banyak daripada 50 kayak kayak gitu ya itu hukum apa hukum akal benar sehingga kalau kamu misalnya uh, punya uang untuk ongkos perjalanan kamu hitung ini cukup lebihnya paling ya sebatas untuk buat beli makan bisa kamu akan beli yang lain nggak? Nggak akan mau, paham? Walaupun murah-murah ini, hmm. ini nggak ada lagi. Hmm. Kali ini saja. Ini. Kamu akan hukumnya apa? Beli apa nggak beli? Gak, gak, gak mau berubah pikiran. Nanti dibeli orang nih, disebut orang. <laughs> Gak. Kenapa? akal lu main gitu loh ini selalu uang pas buat ongkos paling lebih buat makan lah kalau beli ini saya mau pulang gimana nanti pakai otak nah yang pakai akal <laughs> pakai akal nah <laughs> jelas nanti kadang orang menghukumi dengan pasti dan tidak mau berubah karena sebab apa hitung-hitungan akalnya iya menurut perhitungan A atau ada orang ingin bermasalah sama kamu padanya kekar eh, kamu apa kecil kira-kira kamu lainin nggak <laughs> ya enggak lah apa saya nggak punya akal ini badan besar gitu Ya nggak usah apa nggak usah cari masalah walaupun kelakuannya sangat apa membakar emosi sendiri tapi kamu hitung-hitung pakai apa pakai akalmu ah, nggak nggak sanggup kamu menghadapi dia <laughs> ya kan ya kalau nekat itu namanya kamu nggak pakai akal nah atau musuhmu 10 kamu sendirian Masa dihadapin? ini nggak berakal namanya. Gimana caranya ya aparat? Kalau musuh-musuh dulu. Ini senjata. Hmm, apa kayak lari Ustaz kayak. Nah, nah, itu anak dulu diajarin gitu. Bela diri yang paling efektif apa? Lari. Hmm. Nah, jadi anak dulu punya guru kungfu ya guruannya itu punya guru lagi orang Cina ya. pernah baru dari Cina turun di Tanjung Priok Jakarta berurusan sama orang pelabuhan itu banyak mungkin 80 an apa hmm. Iya, pemain pelabuhan banyak. Dia jawab Lari. <laughs> Dari 80 jadi kurang ya 60 oh, masih banyak ajak lagi lari sampai kira kurang lebih berapa orang dia kira menurut perhitungan asalnya sudah ah, bisa saya <laughs> langsung habisin itu pakai pakai akal namanya ini kalau kamu ayo ayo ini ya <laughs> habislah kamu 80 orang memangnya kamu iya, apa? Sembilan. Senamanya akalnya gerak-gerak ya ja, jalan <clears throat> nah, antara hadapi atau lari pakai akal gitu dihadapi nggak masuk akal nggak bisa ya sudah lari <laughs> nah, gitu au adatin atau mujibnya sebab yang menuntutnya adalah adat Adat tuh kebiasaan. Biasanya kalau baju kena bara itu bak, eh, apa kebakar nggak? Kebakar ya jangan deket. Itu namanya apa? Adat. <laughs> Mestinya menurut kebiasaannya kalau bara nempel di baju itu mesti bajunya apa? Nah. Bolong lah minimalnya, rusak maka jangan dekat-dekat apa bara api baju baru beli bagus nih kok mainnya dekat apa api. bara api kok petek ini bolong mesti mesti bolong nih ya kan ya kalau nggak mau bajunya kamu rusak ya jangan apa dekat ke bara api nah itu berdasarkan apa adat ya kebiasaan adatiyat biasanya nah, atau masuk ke dalam sumur langsung masuk atau cek dulu bagaimana cara ngeceknya nah nyalakan apinya kalau apinya sudah mati oh berarti di bawah itu sudah nggak ada apa oksigen minimal minim itu eh, jangan masuk bahaya loh jelas atau masuk ke gua juga begitu ya. Hmm. Tes dulu pakai apa? Api. Kalau sudah lu kok mati? Ke sini masih nyala. Lu ke dalam lagi mati ya sudah jangan masuk. Bahaya. sana sudah nggak ada apa? Oksigen atau sangat minim. Hmm. Ya, itu namanya pakai hukum apa? Dat. Bang. Siapa yang berani masuk sana tak kasih 5 miliar? Gak oh ini kesempatan sekali seumur hidup nih enggak mati nih akalnya dipakai dan nah, dia ya pakai akal pakai adat pakai indranya juga artinya ada apa ada hitung hitungannya nah buat apa satu miliar jadi almarhum almarhum <laughs> ya kalau jadi almarhum Nah, kayak ada kan zaman berapa tahun berapa itu eh, lomba makan mie atau apa itu satu panci besar dikasih upah berapa ratus juta gitu iya, ya ada yang berani mati eh kerja segini makanan sa panci apa sa panci besar itu yang ya, mana mungkin lah ya kan dia nggak mikir itunya yang dia mikir apa uang uang Nanti akalnya nggak jalan ya Dan, nah, secara hitungan akal hitungan adat, hitungan his nggak mungkin lah nanti harus jalannya cepet itu tiga tiga ya <laughs> Allah kayak robot itu kayaknya kayak gitu ya ya sebetulnya kita itu Allah kasih apa kemampuan yang jauh lebih daripada Allah cuma nggak dipakai gitu loh <laughs> karena antara nafsu sama akal itu lebih menang apa nafsu. nafsunya makanya bahaya itu ya, ada nafsu di sana saja ya. hmm. <laughs> Las sehingga yang namanya ilmu itu apa hukmun jazimun layak balut taghayyur limujibin. Nah, ada tambahnya. Ini namanya kalau gini namanya apa? Eh ta'liq takyid atau apa? Takyid pengikat. Hah? Pengikat takyid. Tayyib. Uh, ini namanya takyid ya. Layak bertaghayyur itu kan mutlak ya. Hmm. Nah, ditakyid dengan kata limujib gitu ya layak yaqbalu taghayyur limunjid ya tidak menerima perubahan karena ada sebab yang menuntut untuk tidak apa berubah mujibnya ini bisa apa his bisa akal bisa ada paham fal muradu bi adami qabuli taghayyuri huna kaunuhu limu ya sehingga yang dimaksud tidak menerima taghayyur di sini adalah karena ada mujibnya. Wa mata kana lil mujibin layak balut taghayyura. Sehingga kapan saja hukum jazim tadi itu ya layak balut apa karena ada faktor yang menuntut hukum jazim tadi maka dia tidak menerima perubahan perubahan bi khilafil i'tiqad beda dengan i'tiqad fa innahu maka sesungguhnya i'tiqad itu li ghairi mujib tanpa se sebab. Kenapa kok uh, kalau lewat pohon beringin kok misi-misiin? Hmm. Itu kenapa? Enggak <laughs> ada sebab pokoknya keyakinan gitu ya. Hmm. Eh, ya ya, ya, itu ya nggak ada alasan. Hmm pokoknya keyakinan gitu. Bahwa benar, bahwa salah gitu ya. Nah, hormati. itu, namanya bukan ilmu, itu namanya apa? Iqad. Atau kalau lewat jalan mau safar, tiba-tiba ada kucing mau motong jalan. Tak gak jadian. Kenapa? Pokoknya kayaknya jalannya nggak benar ini hubungannya sama kucing lewat? Nah, itu namanya apa? Etikad. Karena nggak ada hubungan apa. Ya. Secara his nggak nyambung gitu ya. Secara akal nggak nyambung, secara adat nggak nyambung. Nanti nggak masuk itu, maksudnya ya itu namanya ente, Ya nggak ada mujibnya ini. Nah, kama sayati sebagaimana yang akan datang. Walihada karena inilah qabilat tawayyur Yang namanya i'tiqad itu menerima apa? tawayyur Karena nggak ada mujibnya. Tergantung siapa yang memberikan keyakinan. Kalau nanti ada yang ngajarin lagi, oh nggak benar itu begini begini begini. Dan dia percaya ya, iya. <laughs> Bisa berubah-ubah. Nah, walaisal muradu annahu la yaqbalu taghyir aslan. Ah, ini juga penting lagi. Ilmu tadi hukum yang jazim yang tidak menerima perubah tapi bukanlah maksudnya tidak menerima perubahan sama sekali. Bukan. Paham? Makanya perlu kata limujud tadinya. Hmm. Karena se sebab Li'anna ilma kafiran ma yataghayyaru bima yu'ariduhu minasyubahi wal awham. Karena ilmu itu seringkali dia bisa berubah dengan sesuatu yang berlawanan dengannya dari syub, syubhat atau auham. Ya, misalkan ada sebab A, ada sebab B. Lebih kuat sebab mana? Ya. Jadi bisa berubah. Tayyib. Hmm. Karena kaidahnya mengatakan apa? Al-hukmu yadul ma'a illatihi wujudan wa adam. Hukum itu berputar bersama Illahnya. ada tidak? Ada sebab ya ada hukum, enggak ada sebab enggak ada hukum. Nah, kadang berkumpul lebih dari satu so sebab. Ini yang mana? Kalau oh, sebabnya ini hukumnya begini, kalau oh, sebabnya ini yang mana? Nah, bisa berubah. Kama nabbah alaihi al-abtar. Sebagaimana ini semua ditandai oleh al-abtar fi hasyati jam'il jawami'. Al-abtar di sini namanya Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-abtar. Al-abtar itu artinya kalau dalam bahasa tukang minyak wangi itu ya. Jualan minyak. Inter. Abtar. Ah, yang yang dimaksud dengan Al-Attar di sini adalah namanya siapa? Hasan bin Muhammad bin Mahmud Al-Attar lahir tahun 1180 wafat tahun 1250 Kana syekhun lil Azhar. Dia termasuk syekh di Jamiah Al Azhar Mesir. yang wulida bin Qahirah. Dia dilahirkan di Kairo. Nah, dia punya hasiah atas jam'il Jawami. Ah, jam'il jawami'nya ini punya siapa? Wa jam'il jawami' di situ lil Imam Ibn Subuki. Jam'il jawami' itu punya Imam Ibn Subuki. Ibn Subuki Ibn Subuki. Ada As-Subuki, ada Ibn Subuki. Ibnu Subki nama kunyanya eh, Abu Nasr, Abu Nasr. Namanya ta, gelarnya Tajuddin, gelarnya Tajuddin. Namanya Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi. Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subuki. Ibnu ya. lahir tahun 728 eh 27 27 wafat tahun 771 sedangkan ayahnya ayahnya itu gelarnya Taqiyuddin As-Subuki oh, ayah sama anak Masyaallah. Allah Taqiyuddin As-Subuki kunyahnya Abul Hasan namanya Ali bin Abdul Kafi tadi ya Al Khazraji Al Ansari itu kalau nasabnya di runut itu nyambung ke sahabat Ansar dari suku Khazraj Sorry Ansori itu suku Al Khazraj Al Khazraj Ayat. Nah, jamul nya Ibnu Subukin dalam ilmu usul fiqh dikasih hasiah oleh Al-Ab al ya. Nah, itu aja dulu ya.